Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i kepada ikhwan dan akhwat dan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah sunnah wal Jamaah yaitu masuk poin yang ke-70. Poin yang ke-70. sunnah menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat. Jadi sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat. Jadi kita sekarang masuk ke poin ke-70 di halaman 540 dari syarah akidah al-sunnah wal Jamaah. Definisi ma'ruf menurut penjelasan Syekhul Islam ibu Taimiyah rahimahullah yaitu satu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dari iman dan amal saleh. Adapun mungkar yaitu satu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang tidak disukai Allah dan yang dilarang oleh Allah SWT. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Ikhwan fi din, azakumullah kepada seluruh pendengar di Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT bahwa sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat. Masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ini masalah yang penting sekali dalam Islam. Sebab tegaknya agama ini dengan adanya amar ma'ruf mungkar. Tegaknya sunnah ini dengan adanya amar ma'ruf mungkar dilaksanakannya syariat Islam ya dengan adanya amar ma'ruf mungkar ditegakkannya pemahaman yang benar tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah pemahaman tentang akidah tentang manhaj tentang salat puasa zakat haji dan yang lainnya ini mesti ada al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar Makanya kita di awal ini membahas tentang definisi dulu. Definisi ma'ruf. Definisi ma'ruf dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Asir yang wafat tahun 606 Hijriah bahwa al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dikenal berupa ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, berbuat baik kepada manusia dan segala apa yang disunahkan oleh syariat dari berbagai kebaikan dan apa yang dilarang olehnya dari segala macam kejelekan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Asir rahimahullah dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah bahwa al-ma'ruf adalah apa yang dikenal kebenarannya oleh setiap orang yang berakal dan lawannya adalah kemungkaran. Ada yang mengatakan bahwa al-ma'ruf adalah ketaatan kepada Allah dan kemungkaran berbuat dan kemungkaran adalah berbuat maksiat kepada Allah SWT. Di dalam kitabnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Kemudian Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah yang wafat tahun 425 Hijriah Beliau berkata bahwa al-ma'ruf adalah satu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal dan syariat. Sedangkan al-munkar adalah apa yang diingkari oleh keduanya. Di dalam kitabnya Mufradat di bil Quran. Jadi, ma'ruf adalah segala hal yang dianggap baik oleh syariat. Diperintahkan untuk melakukannya, syariat memujinya, serta memuji orang yang melakukannya. Segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk dalam pengertian ini. Dan yang paling utama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian tentang al-ma'ruf. Kemudian definisi al mungkar Jadi mungkar adalah segala apa yang dilarang oleh syariat atau menyalahi syariat berupa hal-hal yang merusak dunia dan akhirat, merusak akal dan merusak fitrah yang selamat. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimah mengatakan bahwa al-ma'ruf yaitu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dari iman dan amal soleh. Adapun mungkar yaitu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang tidak disukai oleh Allah dan dilarang oleh Allah SWT mungkar, segala apa yang diingkari, segala apa yang dilarang dan dicela oleh syariat, serta dicela pula orang yang melakukannya. Dan masuk juga dalam definisi mungkar ya, segala macam bentuk kesyirikan, segala macam bentuk bid'ah. Jadi ya, kalau disebutkan yang pertama kali masuk dalam kemungkaran segala macam bentuk kemaksiatan bid'ah dan yang pertama kali masuk dalam pengertian ini adalah syirik. Menyekutukan Allah. Serta mengingkari keesaan Allah. Mengingkari tentang rububiyah Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masuk ke dalam kemungkaran. Karena mereka mengingkari, menyekutukan Allah dan mengingkari nama dan sifat Allah. Ini al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar di dalam Al-Quran, Allah SWT memuji orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah SWT memuji para sahabat radhiyallahu anhu majma'in dengan sebaik-baik umat karena mereka menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ wa ulaika humul muflihun. Dan adalah di antara kalian dan adalah di antara kalian ada segolongan yang menyuruh kepada kebajikan. Menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah menyebutkan hanya ada sebagian dari kalian orang yang menyuruh kepada kebajikan menyuruh berbuat yang ma'ruf menjaga dari yang mungkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dalam surah Al-Imran ayat 104 ini kalau menyebutkan dannya ada dari sebagian manusia yang menyuruh yang ma'ruf yang mungkar. Dan yang perlu diperhatikan, bahwa ukuran menentukan sesuatu itu sebagai ma'ruf atau mungkar. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Bahwa yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dikatakan ma'ruf atau mungkar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi tolak ukurnya bukan perasaan. Bukan pikiran manusia bukan adat istiadat, bukan tradisi di masyarakat, tetapi tolak ukur sesuatu itu ma'ruf atau itu mungkar adalah syariat. Ukuran sesuatu itu dikatakan ma'ruf atau mungkar ukuran syariat, tolak ukurnya syariat. Kemudian kalau disebutkan tentang ma'ruf dimutlakan kalimat ma'ruf tanpa disebutkan mungkar atau nahi mungkar kalau disebutkan alamur ma'ruf dimutlakan tanpa disertai penyebutan an-nahyu al mungkar maka an-nahyu al mungkar masuk dalamnya karena meninggalkan berbagai larangan termasuk perbuatan yang baik dan melakukan kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan kejelekan. Bagaimana Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, "La khaira fi kathirin min najwahum illa man illa man amar bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia yang tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari karunia Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Dalam surah An-Nisa ayat 114. Di sini disebutkan menyuruh yang ma'ruf au ma'rufin. Maka menyuruh kepada kebaikan di dalam ayat ini mengandung juga larangan terhadap kemungkaran. Demikian pula bila disebutkan tentang an-nahyu mungkar, dimutlakan kalimat ini tanpa disertai penyebutan al-amru bil ma'ruf, maka al-amru bil ma'ruf masuk di dalamnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 165 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Di sini Allah sebutkan falamma nasu ma dzukiru bihi maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjayna alladziina yanhauna 'anis maka kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat kefasikan dalam surah Al-A'raf ayat 165 maka larangan mereka terhadap kejahatan mengandung perintah mereka untuk berbuat kebaikan ini penjelasan tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Tentang yang ma'ruf. Kalau disebutkan ma'ruf. Kemudian disebutkan juga mungkar. Tentang bentuk-bentuk ma'ruf. Dan juga bentuk-bentuk mungkar. Ketika orang dibahas tentang masalah Amar ma'ruf wa mungkar. Apa ini maksud ma'ruf? Apa yang maksud dengan mungkar? Tadi sudah dijelaskan tentang definisinya. Tentang ma'ruf dan juga tentang mungkar. Dan contohnya. Contoh perbuatan ma'ruf yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Menunjukkan doa itu hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, takut dan harap hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Ini ma'ruf. Kemudian mungkar lawannya dari ma'ruf ini, dari mentauhidkan Allah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Dan ini merupakan dosa yang paling besar kemungkaran yang paling mungkar, kezaliman yang paling zalim. Ya, bentuk-bentuk kesyirikan yang kita lihat sekarang ini kemungkaran banyak sekali di masyarakat. Ya, bentuk-bentuk kesyirikan seperti orang-orang yang datang ke kubur-kubur tertentu untuk minta sesuatu, meminta kebutuhan dan hajat kepada penghuni kubur yang dianggap oleh mereka lah orang yang soleh atau wali atau yang lainnya ini perbuatan mereka syirkun akbar, syirik yang paling besar. Datang kepada kubur-kubur, minta kepada mereka. Datang kepada batu, pada pohon, minta kepada mereka. Datang ke dukun-dukun. Ini perbuatan mungkar. Ini perbuatan syirik dan kemungkaran yang paling mungkar. Mereka beribadah, ada di antara mereka yang ruku dan sujud kepada kubur, ada yang tawaf di kuburan, minta kepada penghuni kubur, ini perbuatan syirkun akbar. Sedangkan ruku dan sujud itu hanya kepada Allah. Wa annal masajid fala tad'u Allah ya hada. Masjid-masjid itu milik Allah. Dan jangan akan berdoa kepada seorang pun selain Allah SWT. Tidak boleh kalian berdoa atau meminta bersama Allah kepada seorang pun juga. kita wajib menunjukkan doa itu, ibadah itu, ruku itu, sujud itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lainnya. Orang berbuat syirik, itu diampuni dosanya oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru yushraka bi wa yaghfiru maduna dhalika dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan Allah mengampuni dosa dosa itu bagi siapa yang Allah kendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Di antara contoh ma'ruf yaitu melaksanakan sholat yang wajib yang lima waktu. Ini ma'ruf. Dan amal yang paling utama setelah tauhid adalah sholat. Maka Nabi SAW bersabda, وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةِ Ketahuilah, Sebaik-baik amal adalah salat. Dan salat ini dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanhan fahsya wal mungkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian lawannya dari kemungkaran yaitu kita lihat banyaknya orang-orang yang tidak salat. Setiap hari kita lihat banyak orang nggak sholat di sekitar kita. Apakah tetangga, apakah supir, apakah pekerja, pedagang, kemudian juga mahasiswa, pejabat, atau yang lainnya. Banyak sekali yang tidak sholat. Bahkan juga orang-orang yang di tempat-tempat yang memang dekat dengan masjid itu meninggalkan sholat. Jadi sholat ini wajib dilaksanakan. Sholat yang lima waktu ini wajib dilaksanakan pada waktunya dan bagi laki dikerjakan berjamaah. Nah, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan sholat, maka kita wajib untuk mengingkari perbuatan itu, mengajak mereka untuk sholat berjamaah. Kemudian juga di antara yang ma'ruf zakat. Bayar zakat ini wajib. Ini kita menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat untuk membayar zakat, untuk bersedekah. Ini ma'ruf. Adapun lawannya kemungkaran yaitu banyaknya orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian juga di antara yang ma'ruf lagi berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Ini wajib. Birrul walidain, Sedangkan lawannya durhaka pada orang tua. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Setelah syirik, itu dosa besar yang paling besar, yaitu durhaka pada orang tua. Karena banyak sekali anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Melawan orang tuanya, membantah orang tuanya, dan yang lainnya. Bahkan melecehkan orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya. Ini durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar, yang paling besar. Setelah syirik. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW demikian. Kemudian di antara bentuk kemungkaran lagi seperti yang tadi saya sebutkan yaitu banyaknya tukang sihir, banyaknya dukun-dukun, paranormal, orang pintar. Padahal datang mendatangi dukun. Hukumnya dosa besar dan kufur. Dan Nabi SAW bersabda, Man ata'arrafan au kahiran fasaddaqa bima yakul faqad kafara bima unzir al Muhammadin SAW. Barang siapa mendatangi tukang ramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ihaki dan Hakim. Kemudian di antara bentuk kemungkaran itu orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mempermainkan hukum Allah. Tidak menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Ini kemungkaran. Sedangkan yang ma'ruf yaitu kita melaksanakan syariat Islam, menegakkan hukum Islam yang pertama untuk diri kita, dan keluarga kita, masyarakat dan seterusnya. Kemudian antara juga bentuk kemungkaran yaitu melampaui batas, gulu bersifat gulu kepada orang-orang yang saleh, bersifat gulu berlebih-lebihan kepada orang yang saleh sampai orang saleh itu rukuk, orang rukuk kepadanya, muridnya rukuk kepadanya, sujud kepadanya, menyembah kepadanya. Ini gulu berlebihan dalam agama dilarang oleh Rasulullah SAW menyanjung-nyanjung orang dan segala macam bentuk gulu ini masih banyak orang-orang yang gulu dalam agama Islam ini dan gulu ini menyebabkan orang itu menjadi kufur gulu membuat orang menjadi kufur bagaimana orang-orang Nasrani mereka gulu sehingga mereka menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam Kata Allah berfirman, La taglu fi dinikum. Jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Dan juga Rasul bersabda, Iyakum wal guluwa fid din. Fa inna ma'ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Jauhkan dari kalian dari gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Karena sungguhnya sikap gulu dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dahulu banyak membuat orang ini kufur dan keluar dari agama. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Inna, fa innama ana abduhu, faqulu abdullah rasuluh. Dan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam Aku hanya aku hanya hanyalah hamba Allah. Katakanlah hamba Allah dan utusannya. Banyak orang-orang yang menyanjung, memuji Rasulullah. Tapi mengatakan Rasulullah datang ketika mereka duduk di majelis baca selawat datang Rasulullah. Ini kemungkaran perbuatan ini. Dari mana mereka tahu? Ini masalah yang gaib. Ini termasuk hulu yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Hulu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah sudah melarang tidak boleh hulu juga termasuk kemungkaran. Begitu juga mengambil harta kaum muslimin atau membunuh kaum muslimin, mengancam mereka dengan pisau, dengan segala macam dan menzalimi mereka. Ini kemungkaran. Dan mengambil harta mereka, merobek kehormatan mereka. Ini juga termasuk kemungkaran adanya perampokan, adanya korupsi, adanya pencurian, adanya perampasan, ada pengambilan harta yang bukan haknya. Ini semuanya adalah kemungkaran. Begitu juga banyaknya orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, obat-obat terlarang, narkoba, minum khamar, ganja, narkotika, berokok dan yang lainnya. Ini termasuk kemungkaran. Begitu juga tabaruj, terbukanya aurat wanita. Mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka bersolek dan membuka aurat. Nah, kita lihat setiap hari di mana-mana. Ini kemungkaran. Dan masih banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain yang dilakukan oleh kaum muslimin. Begitu juga Kemungkaran yang lain juga riba, namimah, menggibah orang lain, mengadu domba, dengki, zalim, berbohong, menjadi saksi palsu, dan yang lainnya. Jadi kemungkaran-kemungkaran kalau disebut banyak sekali. Ratusan bahkan ribuan kemungkaran. Hanya ikhwanifiddin, azakumullah. Amar ma'ruf ini harus tegak. Amar ma'ruf menyuruh yang marah, mencegah yang mungkar, ini harus tegas. Menurut ketentuan syariat. Dan orang-orang yang beriman, ini harus terus-menerus menyuruh yang ma'ruf. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain mereka menyuruh perbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar melaksanakan salat menunaikan zakat dan taat kepada Allah Rasulnya mereka akan diberikan rahmat oleh Allah sungguh Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana ya orang mukmin laki-laki dan perempuan, ini sering tolong menolong. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Menegakkan sholat, mengumpulkan zakat, taat kepada Allah Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang diberi rahmat Allah. Sungguh Allah maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah. Di antara bentuk kemungkaran yang banyak lakukan di masyarakat. Ya, di samping syirik, bid'ah. Bid'ah, aliran-aliran sesat pemahaman-pemahaman sesat, adanya kelompok-kelompok yang mengingkari tentang sunnah, kelompok-kelompok yang mentakwil Quran, kelompok-kelompok yang mengingkari nama dan sifat Allah, kelompok-kelompok yang mencaci maki para sahabat radhiyallahu majma'in, itu kelompok Syiah. Ini adalah kemungkaran yang ada yang harus diluruskan, dijelaskan agar umat ini tidak tertipu dan tidak terkecoh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Dan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat banyak sekali bid'ah-bid'ah yang dilakukan baik bentuknya etikat maupun bentuknya amal. Jadi kita berusaha dengan cara dan ketentuan syariat bagaimana mengingkari kemungkaran. Di sini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, وذلك أضعف الإيمان Rasulullah SAW bersabda Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ia merubah dengan tangannya. Fa ilam yastati' fa Jika dia tidak mampu lakukanlah dengan lisannya. Fa ilam yastati' fa Dan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wazalika adhaful iman. Demikian adalah selemah lemah iman. Hadis ini sahih dari kelima Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi orang melihat kemungkaran dia harus rubah. Dirubah dengan tangan. Kalau dia mampu, dirubah dengan tangannya seperti umpamanya dia sebagai kepala rumah tangga. Dan kemungkaran lakukan oleh anaknya, langsung dirubah dengan tangannya. yang mau merokok, langsung diambil. Anak mendengarkan musik, langsung dimatikan. Dia punya kekuasaan di situ. Dirubah dengan tangannya. Jadi mengingkari kemungkaran dengan tangan. Dan juga harus memahami tentang syaratnya supaya tidak menimbulkan kemungkaran yang paling mungkar juga Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat. Dan memperhatikan di sini, artinya ada orang-orang yang awam, yang mereka baru masuk Islam. Ada orang-orang yang memang sudah paham, yang Nabi ingkari kemungkaran. Dilihat dari kondisi orang yang memang ditegur dan diingkari itu. Nabi pernah melihat ada seorang sahabat yang memang dia sudah paham tentang haramnya cincin dari emas. Kemudian Nabi lepaskan dan Nabi buang. Tapi pernah juga ada orang yang awam yang datang ke masjid kencing dalam masjid. Ini mungkar. Kencing dalam masjid. Di tengah-tengah masjid kencing. Di dalam masjid. Sahabat ingin mengingkari Nabi larang. Karena orang ini awam, badui, nggak ngerti apa-apa. Nabi menyuruh sabar sampai orang itu selesai. Setelah orang ini selesai dari kencingnya, Nabi suruh mengambil air itu ember, kemudian disirami, disiram, kemudian baru Nabi nasihati. Oh masjid ini tidak pantas untuk yang seperti ini. Dan Nabi ingatkan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Karena orang ini awam, nggak ngerti apa-apa. Orang ini awam, nggak ngerti apa-apa. Nabi SAW mengingatkan dengan cara yang baik kepada orang ini. Jadi dilihat kondisinya. Kalau orang ini awam, nggak ngerti apa-apa, yang nggak bisa orang itu main mengatakan bahwa ini dia orang Islam. Ya betul orang Islam berbeda-beda pengetahuannya Orang Islam juga berbeda imannya. Orang Islam juga berbeda juga dalam memahami. Ada yang mudah memahami, ada yang sulit untuk memahami. Maka diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Jangankan kepada orang-orang yang awam. Ya. Kepada penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Waktu itu Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam untuk datang kepada Firaun. Ini taubat yang paling taubat. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh untuk berkata yang lemah lembut. Allah berfirman dalam surah Taha, "Izhaba ila Fir'aun, innahu tagha." Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar wa yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Firaun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicara kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Yang perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk mengatakan kepada Fir'aun Tauhud dengan perkataan yang lemah lembut. Ini harus dipahami demikian. Jadi merubah dengan tangan itu memang bagi orang yang mampu dan memang dia melihat orang ini memang sudah paham tapi dia masih melanggar seperti yang terjadi pada Nabi SAW. Nabi menegur seorang dengan keras yang dia memakai cincin dari emas. Kata Ibnu Abbas, an Anna saw ra'a khataman min zahab fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Rasulullah SAW melihat cincin dari emas yang berada di jari tangan seorang laki-laki. Maka beliau melepaskannya. Kemudian beliau membuangnya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga Nabi menyebutkan tentang orang-orang yang masih pakai jimat pada sahabat-sahabat dan di zaman Nabi ada orang-orang yang masih pakai jimat waktu itu karena mereka baru masuk Islam sudah beritahu kemudian Nabi ingatkan tidak boleh ada kata Nabi Allah ya bukayana fi rakabat ba'irin kiladatun min watarin atau kiladatun illa qutiat supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan jadi kalau dia mempunyai ketika keyakinan <clears throat> jimat-jimat segala macam itu harus diputuskan. Dan ini kalau memang kita punya kemampuan, punya kekuatan, punya kekuasaan. Kalau kita nggak mampu ya dengan lisan diberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, diingatkan dengan cara yang baik. Kalau nggak mampu juga dengan hati, kita ingkari dengan hati bahwa perbuatan telah mungkar. Ya tingkatan-tingkatan ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi nggak semuanya sama dalam mengingkari kemungkaran. Kemudian hukum amar ma'ruf nahi mungkar, hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar adalah hukumnya fardu kifayah. Disebutkan oleh para ulama bahwa amar amar ma'ruf mungkar hukumnya itu adalah fardu kifayah, bukan <clears throat> fardu ain. Enggak bisa dihukumkan bahwa inilah fardu ain. Fardu ain untuk dirinya, tapi ketika untuk orang lain, maka ini kifayah. Dan ini pun disebutkan oleh para ulama tentang dasarnya dan dalilnya. Seperti dalil bahwa inilah fardu kifayah yaitu ayat dalam surah Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُمْ takum minkum ummatu إِلَى ila وَيَأْمُرُونَ khair wa ya'muruna bil هُمُ wa yanhauna munkar wa muflihun. Dan dalam di antara kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi disebutkan di sini hendaknya ada sebagian sebagian jadi amar ma'ruf adalah wajib atau wajib kifayah bukan fardu ain maka dijelaskan <clears throat> oleh para ulama dengan dasar ayat-ayat bahwa amar ma'ruf mungkar itu bukan wajib ain tetapi wajib kifayah. Sebab ada orang yang paham, ada orang yang tidak paham, tidak bisa diwajibkan kepada semuanya. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Syekhul Islam juga Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan amar ma'ruf munkarlah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Ia adalah amar ma'ruf munkarlah fardu kifayah. Kitabnya Al-Isbah Islam. Itu juga disebutkan dalam mahkamul Quran oleh Abu Bakar Al-Jassas bahwa wajib untuk melakukan amar ma'ruf mungkar, amar ma'ruf munkar hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian orang sudah melaksanakannya, maka kewajibannya gugur bagi yang lainnya. Dan juga dijelaskan lagi oleh Syekhul Islam dalam majmuk fatwanya. Bahwa tidak wajib atas setiap muslim bahkan hukumnya fardu kifayah sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Jadi ini penjelasan dengan dalil tentang fardu kifayah. Kemudian bagi pelaku amar ma'ruf mungkar, orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, maka ada beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia harus berilmu. Yang pertama, dia harus berilmu. Jadi ketika seorang itu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dasarnya harus ilmu. Bagaimana dia akan menyuruh satu yang ma'ruf sedangkan dia tidak punya ilmunya. Atau dia melarang yang mungkar tapi dia nggak punya ilmunya. Ya, harus ada ilmunya. Tadi nah, sini dalilnya, gitu Allah berfirman dalam surah Yusuf Ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan yakin, dengan ilmu dan keyakinan. Maha Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Allah menyebutkan Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Kul hadhi sabili." Katakanlah ini jalanku. Ini manhajku. Ini metodeku. Mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah wa ma ana dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kul katakan, arti katakan sampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia. Kul jelaskan dengan terang-terangan, tidak tersembunyi. Yang kedua, jelaskan kepada mereka ini jalan saya, ini metode saya, ini manhaj saya. Mengajak orang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengajak orang untuk mentauhidkan Allah SWT. Yang ketiga, ad'u ila Allah. Yang ketiga, itu mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada yang lainnya. Bukan untuk ta'asub, bukan untuk taklid, tapi mengajak orang kepada Quran wa sunnah. Mengajak orang ke jalan Allah. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Mengajak orang untuk beriman kepada Allah didakwakan manusia ke jalan Allah, bukan kepada diri kita. Tak boleh. Dalam dakwah itu mengajak orang untuk mengagungkan diri kita tidak boleh. Atau kepada kelompok tidak boleh. Ajak manusia ke jalan Allah. Sampaikan dalil Quran dan Sunnah ala fahmi salaf kepada mereka. Yang keempat, dalam ayat ini juga menunjukkan ada faedahnya bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas. Dalam berdakwah di jalan Allah harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu dakwah ini harus dengan basirah. Menyuruh yang marah mencegah mangsa dengan dasar basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Jadi orang yang berilmu itu yang berhak untuk berdakwah. Yang berilmu itu yang berhak dia untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Karena dia punya ilmu. Yang keenam, ana wa man Aku dan orang mengikuti aku. Faedah yang keenam ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Perlu dijelaskan oleh Al-Imam Nuqayyim dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in. Wajibnya mengikuti manhaj salaf. Yang pertama kali mengajak manusia dengan Allah adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabatnya. Maka kita wajib mengikuti jejak mereka. Yang ketujuh, dalam dakwah itu harus mensucikan Allah. Kita harus terus mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat kurang, sifat aib. Kita wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedelapan kita harus bara dari kaum musyrikin, wa ma'ana musyrikin. Kita berlepas diri dari orang-orang berbuat syirik. Ikhwan fillah, Allah Di sini disebutkan tentang masalah ilmu. Ini masalah yang penting sekali dalam dakwah. Masalah ilmu ini masalah yang penting dalam dakwah. Sebab seorang dibenarkan dia berdakwah setelah dia berilmu. Bagaimana dia berdakwah sedangkan dia nggak punya ilmu? Maka akibatnya jelek dan rusak kalau dia tidak mempunyai ilmu. Nabi ketika menyebutkan bahwa ilmunya akan diangkat, diwafatkan yang para ulama, Kemudian tidak ada orang alim, orang-orang mengangkat pemimpin yang bodoh, tokoh-tokoh yang bodoh. Kemudian mereka ditanya, tokoh-tokoh yang bodoh ini, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala wa su'ilu fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga apabila sudah tidak ada lagi orang alim, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh, mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Di Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Allah bin Amr bin As. Kemudian, ikhwan fitina, azakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama tentang dasar dakwah itu harus dengan ilmu. Menyuruh yang ma'ruf harus dengan ilmu. Ada orang-orang yang memang nggak punya ilmu, dia berdakwah. Ini merusak memiliki ilmu dan basirah tentang hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi Munkar kata beliau menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar tidak dikatakan soleh, tidak dikatakan baik apabila tidak dasari dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Bagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Bagaimana dikatakan pula oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ilmu adalah imamnya amal dan amal mengikuti ilmu. Ini sangat jelas sekali. Karena niat dan perbuatan tanpa ilmu adalah kebodohan, kesesatan dan mengikuti hawa nafsu. Dan inilah perbedaan antara orang-orang jahiliyah dan kaum muslimin. Dengan demikian wajib mengetahui perbuatan ma'ruf dan perbuatan mungkar serta mampu membedakan keduanya. Bagaimana diharuskan pula mengetahui keadaan orang yang disuruh dan orang yang dilarang. Begitu juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin bas rahimahullah. Kata beliau hendaknya kepada orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar berada di atas bayina di atas ilmu maksudnya berada di atas ilmu jangan engkau menjadi orang yang bodoh tidak mengetahui terhadap apa yang kau dakwakan membawakan ayat dalam surah Yusuf ayat 108 yang tadi kulhati sabili sampai akhir maka harus ada ilmu karena ilmu adalah wajib karena itu jauhilah olehmu berdakwah di atas kebodohan Jauhilah olehmu berbicara tanpa ilmu. Karena orang yang bodoh hanya bisa menghancurkan dan tidak bisa membangun. Serta hanya bisa merusak dan tidak bisa memperbaiki. Jauhilah olehmu berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Jangan engkau mengajak kepada sesuatu kecuali setelah memiliki ilmu tentangnya. Dan memiliki basirah terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan arti basirah adalah ilmu. Maka kewajiban penuntut ilmu dan para da'i ialah memiliki ilmu terhadap apa yang dakwakannya serta melihat apa yang dakwakannya berserta dalilnya jika telah jelas kebenaran baginya dan ia pun mengetahuinya maka ia boleh mengajak kepadanya baik dengan melakukan perbuatan maupun meninggalkan per perbuatan ia mengajak kepada perbuatan apabila perbuatan itu adalah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya dan ia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan keterangan dan berdasarkan ilmu disebutkan di dalam kitab Wujubu Ad-Da'wa ila Allah wa akhlaqu Du'an. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, sesungguhnya bekal yang pertama kali harus dimiliki oleh para dai yang mengajak manusia ke jalan Allah ialah hendaklah ia berada di atas ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih lagi diterima. Adapun dakwah tanpa ilmu, maka itulah dakwah di atas kebodohan. Dakwah tanpa ilmu adalah dakwah di atas kebodohan. Sedangkan dakwah ada sepuluhan, maka bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena seorang dai telah menempatkan dirinya sebagai seorang pembimbing dan pendidik. Apabila ia bodoh, maka ia menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Waliyahzubillah. Ini disebutkan Nasya Utaimin rahimahullah dalam kitabnya Zadud Da'iyah. Jadi satu kutai kecil, buku kecil, judulnya Zadud Da'iyah. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, ini tentang masalah tahapan dalam uh, eh, apa yang harus yang dimiliki oleh para dai dan juga orang menyuruh yang ma'ruf mencegah mungkar. Yang pertama bela ilmu, Yang kedua dia berlaku lemah lembut. Nabi bersabda Rasulullah Inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zana wa yanza'u min shay'in illa shana Sungguhnya adanya kelemah lembutan pada sesuatu pasti akan menghiasinya dan tidaklah dicabut kelemah lembutan dari suatu itu melainkan akan mencemarkannya. Di dakwah harus ada lemah lembut, rizq, rizq. Nabi SAW bersabda, Inna Allah rafiqun yuhibbu rizqa wa yu'ti ala rizki ma la yu'ti ala al-unf wa ma la yu'ti ala ma siwa. Sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap urusan. Allah memberikan kepada kelembutan apa yang tidak Allah berikan kepada kekerasan dan juga apa-apa yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Ada sahih riwayat Muslim. Jadi dakwah bagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan tidak boleh melakukan amar ma'ruf mungkar kecuali orang dalamnya dalam dirinya ada tiga hal. Yang pertama lemah lembut dalam menyuruh dan melarang. Yang kedua adil dalam menyuruh dan melarang. Yang ketiga, mengetahui. Itu berilmu terhadap apa yang dia suruh dan dia larang. Disebutkan dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi harus ada tiga Ibn Sufyan Yang pertama yaitu dia lemah lembut dalam amar menungkar. yang kedua adil dalam amar menungkar. yang ketiga mengetahui terhadap apa yang dia suruh dan dia larang. Kemudian juga yang ke tiga sabar. Sabar. Dalam dakwah ini harus sabar. Dalam nyuruh yang marah mencegah yang mungkar. Nggak bisa orang itu langsung terima. Kadang kita menyuruh sekarang ini mungkin baru diterima berapa pekan kemudian, berapa bulan kemudian, atau berapa tahun baru diterima dakwah ini. Maka kita menyuruh yang marah mencegah yang mungkar harus sabar. Bagaimana Allah berfirman tentang wasiat Luqman kepada anaknya ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wahai anakku telah kamu dirikan salat Suruhlah yang ma'ruf, segala yang mungkar, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian termasuk perkara yang penting. Dan sabar merupakan akhlak yang mulia. Kata Imam Nukayim, hakikat sabarlah satu akhlak jiwa yang mulia. Dengannya perbuatan yang tidak baik dapat dicegah. Sabar merupakan salah satu kekuatan jiwa yang dengannya urusan dan perkara jiwa menjadi baik. Sebutkan oleh Muqayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Dia harus sabar. Jadi Allah berfirman, "Wasbir 'ala ma yaqulun majran jamila." sabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dalam surah Al-Muzammil ayat 10. Sabar. Celaan, cacian, makian, gelar-gelar, lakop-lakop, dan yang lainnya. Banyak orang-orang yang mencela dakwah ini, dakwah yang hak, dakwah salaf ini. Memberikan lakop-lakop, gelar-gelar, mereka nggak terima dakwah ini, melecehkan dakwah ini, menolak dakwah ini, menghina dakwah ini. Sabar. Disuruh kita sabar. Jangan layani. Ucapkan kalimat yang baik kepada mereka. Ini disebutkan, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-An'am. Allah menyebutkan untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-An'am ayat 34 dan sungguhnya rasul-rasul sebelum engkau Muhammad telah didustakan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Jadi suruh kita untuk sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dan juga cobaan, ujian, fitnah. Dalam berdakwah, dalam menyuruh yang ma'ruf. Kita mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Ini ma'ruf yang paling ma'ruf, mengajak bertauhid melarang mereka dari berbuat syirik, melarang orang dari berbuat syirik yang merupakan kemungkaran yang paling mungkar, kezaliman yang paling zalim dianggap kita menghina para wali, dianggap menghina para ulama atau yang lainnya. Kita mengajak kepada kebenaran. Jadi disuruh sabar kita. Kita mengajak orang kepada sunnah, melarang bid'ah, dianggap memecah belah umat. Memporak-porandakan umat atau yang lainnya gelaran-gelaran yang tidak benar. Ketika kita melarang dari perbuatan bid'ah seperti sering dilakukan di bulan Rabiul Awal, mulanya Maulid Nabi, kita ingatkan bahwa itu enggak ada. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah mengadakan. Sahabat nggak pernah lakukan. Kemudian yang sudah nggak pernah lakukan. Mereka adalah orang-orang yang paling cinta Rasulullah. Dianggap kita adalah orang-orang yang tidak cinta kepada Nabi. Kalau cinta hukumnya wajib. Dan nggak dikatakan orang beriman sampai dia cinta kepada Rasulullah. Dan cinta tidak cukup sehari. Sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita, kita wajib cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi bentuk kecintaan itu dengan apa? Dengan itiba kepada Rasulullah dalam semua hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, muamalah. Kita wajib itiba. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Insya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita mengajak orang untuk cinta kepada Nabi dengan melaksanakan syariat Islam ini. Melaksanakan akidah yang benar, tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat. Kita wajib itiba. Tapi dianggap oleh mereka bahwa kita tidak cinta kepada Rasulullah. Ini tuduhan yang tidak benar fitnah. Makanya kita sabar, sabar. Sabar pada gangguan-gangguan mereka juga sabar. Setiap orang yang beriman tetap akan diganggu, dicoba, disuruh kita sabar. Kemudian juga dalam nyuruh amar manungkar ini ada kemampuan dan kekuasaan. Kita mampu dan kita ada kekuatan. Dan yang kelima yaitu harus ikhlas semata-mata karena Allah SWT setiap mukmin dan mukminah ketika dia menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar untuk orang dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya, suaminya, orang tuanya, familinya, ini harus ikhlas karena Allah. Amal mungkar adalah amal yang wajib, paling utama, paling baik, tapi harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah SWT. Bukan karena mengharap sesuatu dari manusia, mengharap pujian dan sanjungan kepada mereka, bukan. Ikhlas. Ikhlas ini amal yang betul-betul terpuji. Dan syarat diterimanya amal. Amal kita nggak akan diterima oleh Allah tanpa keikhlasan. Disebutkan dalam ayat, "Wa ma umiru illa li mukhlishina lahud-din." Di dalam mereka diperintah mereka untuk beribadah kepada dengan ikhlas. Jadi pelaku amar ma'ruf munkar harus menetapkan tujuannya dalam dia menyuruh yang marah mencegah yang mungkar hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dia harus ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Bahkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam mengatakan kepada umatnya, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa rabbil alamin." Dan aku tidak minta imbalan kepadamu atas ajakanku, imbalanku hanya dari Allah Rabbul Alamin. Dan juga amal kita Tergantung dari niat kita. Kalau niat kita ikhlas akan diterima oleh Allah. Kalau tidak, nggak akan diterima. malah amalu bin niat wa innamal likulli wa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis sahih dan Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya ini saja yang perlu saya sampaikan tentang al sunnah menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat ini kita baru sampai kepada halaman eh, baru sampai ke halaman 542 tentang eh, pelaku amar ma'ruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: berilmu, lemah lembut, sabar, ada kemampuan dan kekuasaan dari ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Jaza Kelahiran atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan dari eh, kitab Syara Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah poin ke-70 mengenai Ahlus Sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar menurut ketentuan syariat untuk pertemuan yang pertama di pagi yang berbahagia ini. Saudaraku seiman manapun Anda untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kami berikan kesempatan silakan melalui telepon 021 823 6543 atau dengan pesan singkat 081 989 6543 yang tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi dan pembahasan yang Ustadz sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Kami angkat untuk yang pertama via telepon sudah ada pendengar kita? Naam. Uh, halo. Iya, silakan dengan siapa dari mana Ibu? Uh, eh, Umu Hafsah di Padang. Iya, silakan Umu Hafsah. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya beberapa hari ini uh, sudah memakai cadar gitu Ustaz. Cuma saya agak malu uh, dengan masih canggung menghadapi masyarakat sekitar gitu Ustaz seperti tetangga gitu jadi mohon nasihat dari Ustaz gitu uh, bagaimana tentang keutamaan bercadar gitu Ustaz itu aja Ustaz uh, terima kasih Mahusana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh e, bisa menyimak dengan baik Ustaz iya nah Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على Eh, kepada ibu yang bertanya tentang masalah cadar. Kita harus memahami bahwa Allah Allah SWT memerintahkan dalam Al-Quran agar para wanita itu memakai jilbab. Memakai jilbab ini memakai hijab, pakaian busana muslimah. Itu wajib hukum dalam syariat Islam dengan dasar beberapa ayat Al-Quran. Ini wajib. Ya, harus pahami dulu tentang wajibnya memakai jilbab. Biasanya untuk semua bagi akhwat wanita muslimah dia harus pakai jilbab dengan dasar firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh kaum wanita mukminah agar mereka mengeluarkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian yang lebih rendah untuk dikenal dan mereka tidak akan diganggu dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia pakai jilbab yang menutupi seluruh tubuh. Ini hukumnya wajib. Terbukanya aurat dosa besar bagi wanita. Dan menutup aurat bagi wanita hukumnya wajib. Seluruh tubuhnya. Yang boleh terlihat menurut syariat adalah muka dan kedua telapak tangan. Menurut syariat. Dan jilbab ini harus sesuai dengan syariat. Harus longgar, nggak boleh ketat, nggak boleh tipis, nggak boleh menyerupai pakaian laki-laki, nggak boleh pakai pakai pakaian laki-laki. Ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang ini dengan dasar dalil Quran dan Sunnah. Adapun tentang masalah memakai cadar, ini dijelaskan oleh Syekh Al Albani rahimahullah kita punya jilbab mar'atul muslimah hukumnya sunnah. Artinya hukumnya sunnah. Baik kalau dia pakai. Hukumnya sunnah, itu perhatikan. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan juga melihat kepada maslahat, artinya dia laksanakan itu, ya suaminya tidak melarang. Orang tuanya juga nggak melarang. Dan juga dia bisa e, bergaul dengan keluarganya dengan baik. Dan juga bisa komunikasi dengan tetangganya dengan baik. Nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya akan menimbulkan fitnah yang besar atau yang lainnya, ini dilihat kepada maslahatnya. Jadi harus dilihat itu bahwa memakai cadar ini bagus, bagus. Bahkan para ulama pun yang menghukumi itu sunnah, dia menyuruh istrinya untuk pakai cadar, menyuruh anak perempuan untuk pakai cadar. Karena zaman ini zaman fitnah. Pada dengan pakai cadar itu lebih terhormat, lebih terjaga, lebih terpelihara dan yang lainnya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Cuma hukum sunnah tetap sunnah seperti yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik, bisa kelahiran atas uh, jawaban dan sihat untuk Umu Hafsah dan pendengar yang lainnya. Semoga bermanfaat. Kita angkat untuk selanjutnya dari Pak Abu Syarif di uh, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah saya sini. Mohon maaf Bapak, feedback ada feedback dikecilkan volume radionya Pak. Masih, mudah-mudahan tidak sekarang. Ya, silakan. Silakan Pak. Sebentar, Ustaz. Ya, ada yang uh, eh, najar apabila dia sembuh dari sakit dia akan mengadakan Iya, dimatikan saja Bapak. E, mohon maaf teleponnya sementara ini. Bapak bisa simak via telepon. Silakan Pak. Ya. <clears throat> Eh, mengadakan ziarah kubur dengan najar karena dia bilang begini, Ustaz. Kalau dia nanti sembuh, dia akan sejarah ke kubur wali di Jakarta nih yang paling terkenal adalah namanya masjid e, luar batang di pasar ikan sana itu paling ramai dikunjungi orang untuk jarak apabila najarnya hmm. sakit e, sembuh dari sakit yeah. atau iya. dapat pekerjaan atau dan lain-lain hmm. kadang-kadang dia juga nanti kita ke Gunung Muria ya Sunan Muria nah Baik, pertanyaan bapak iya apakah ini dibenarkan dengan ajar melaksanakan itu saat banyak orang-orang seperti itu di daerah kami ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Abu Syarif di Tanjung Priuk. Silakan Ustaz. Ya. Tentang masalah ziarah kubur yang perlu dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat bahwa ziarah kubur pada asalnya dilarang Kemudian setelah itu Nabi menganjurkan untuk ziarah kubur di dalam hadis yang sahih di dalam hadis yang hasan Nabi pernah bersabda kuntu nahitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha fa innaha turiqqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah wa la taqulu hujra dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur sekarang ziarah kubur, karena ziarah kubur dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan kalian dengan negeri akhirat, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang batil di dalamnya. Diterwetkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang hasan. Dijelaskan oleh Syekh al bani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz wa Bid'auha. Dan yang lain Nabi pernah bersabda, ini nahitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian dari ziarah kubur. Maka sekarang ziarah kubur. Sesungguhnya pada ziarah kubur ada pelajaran bagi yang hidup. Diriwayatkan Imam Ahmad, Baihaqi dan Hakim. Dan Hakim berkata hadis sahih sesuai dengan syarat Muslim dari sepakat oleh Imam Az-Zahabi. Dan ziarah kubur, ada ziarah yang disyariatkan, ada ziarah yang bid'ah, ada ziarah yang syirik. Adapun disyariatkan ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati, mengingat akhirat, mengucapkan salam kepada penghuni kubur, mendoakan mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Ini ziarah syaratkan. Adapun ziarah yang bid'ah yaitu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid sebagai sarana yang membawa kepada perbuatan syirik. Seperti ziarah kubur untuk mendapatkan barokah, kemudian untuk menghadiahkan pahala kepada penghuni kubur, membuat bangunan di atas kubur, mengecat, menembok, memberi penerang, menulis nama di atas lisannya, kemudian membaca Al-Quran di kuburan, menghatamkan Quran di kuburan, dan yang lainnya. Atau berdoa kepada Allah, tetapi di sisi kuburan orang yang soleh, supaya doanya makbul. Ini semuanya beda. Kalau ada ziarah yang syirik, ziarah kubur yang syirik. Seperti orang datang ziarah ke kubur yang dikeramatkan yang dianggap kubur ini keramat atau kubur ini mengandung barokah. Dalam Islam nggak ada satupun kuburan yang keramat, nggak ada satu kuburan yang mengandung barokah. Tidak ada di muka bumi ini, tidak ada. Seorang sengaja ziarah ke kubur yang dianggap sebagai orang soleh atau wali, yang dia niat tujuannya untuk meminta hajat kepada mereka agar urusannya dimudahkan agar dia lulus ujiannya, agar penyakitnya disembuhkan, agar dagangannya laris, atau dia jabatannya mendapatkan jabatan, atau yang lainnya, atau dimudahkan jodohnya. Ini semua syirkun akbar. Karena dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. memperdoa, meminta kesulitan, meminta rezeki, minta kesembuhan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Kepada makhluk yang hidup aja nggak boleh, apalagi kepada kepada mereka kepada orang sudah mati. Ini perbuatan syirik. Jadi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ziarah ke kubur-kubur yang dianggap mereka adalah kubur wali, orang yang soleh, keramat, kiai atau yang lainnya. Ini dengan tujuan untuk mendapatkan uh, apa hajatnya mereka, dimudahkan urusannya. Ini syirkun akbar. Dan ini termasuk dari bisikan-bisikan syaitan kepada para penyembah kubur, untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingatkan kepada mereka dengan cara yang baik karena ini sudah merata kemungkaran ini yang dianggap perbuatan yang ma'ruf dianggap oleh mereka sebagai wasilah tawassul. Ini bukan tawassul. Ini perbuatan syirkun akbar yang mereka lakukan. Beribadah kepada selain Allah, meminta-minta kepada penghuni kubur dan yang lainnya. Bukan menghormati orang yang soleh Adapun menghormati orang yang soleh, yaitu mendengarkan nasihat mereka, menjalankan nasihat mereka yang sesuai dengan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Tapi sengaja ziarah ke sana menentukan ziarah ke sana sampai safar keluar kota tidak dimenangkan syariat. Oh kita nggak boleh mengadakan safar dengan tujuan ibadah kecuali hanya ketiga masjid. La tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Masjid Haram, wa masjid hadha, wa Al Aqsa. Rasulullah SAW bersabda tidak boleh mengadakan perjalanan safar, perjalanan dengan tujuan beribadah kecuali ketiga masjid. Masjid Haram, Masjid Kuwaiti, Masjid Nabawi, serta Masjid Al-Aqsa. Ada sini Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Nah, jazakallahu khairan atas uh, Nah. Baik, uh, satu penanya kembali dari telepon sudah menunggu ada Umu Bima di Bekasi, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik. Rafiki Barakallah silakan. Ah, Ustaz, alhamdulillah anak sudah uh, mengenal sunnah beberapa tahun ini dan anak sama suami alhamdulillah tapi di tengah-tengah keluarga kami baru kami aja Ustaz gitu. Tapi ketika kami berada di lingkungan keluarga kami Eh, dan kami berusaha eh, untuk mendakwahi saudara muslimah kami untuk berhijab, Ustaz. Tetapi uh, bukannya mereka uh, menerima, tetapi kadang-kadang malah mereka itu mau apa uh, meledek kami dengan uh, pakaian kami yang seperti ini dan yeah. mengatai kami dengan kata-kata yang uh, hmm. teoris lah apa gitu. Yeah. Jadi mohon uh, nasihatnya Ustadz untuk menghadapi masalah uh, seperti ini. Syukran jazakumullahu khairan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Bima, silakan Ustaz. Iya. Jadi tentang masalah dakwah kepada keluarga kita berusaha untuk mendakwakan sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendakwakan keluarganya yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin dan ancamlah keluarga kamu yang terdekat. kita sampaikan dalil dari Quran dan Sunnah. Kita dalam dakwah ini mencari yang aham dulu, yang paling penting, baru yang muhim, baru yang penting. Nah dalam keluarga itu dilihat ada umpamanya dia tidak pakai jilbab, dia juga umpamanya masih menunaikan salat dia juga sering datang ke dukun maka yang paling penting pertama kali dakwakan itu bagaimana supaya dia tidak datang ke dukun. Yang kedua, bagaimana supaya dia mau sholat yang lima waktu. Yang ketiga, baru disuruh pakai jilbab. Jadi ada tahapan-tahapannya. Artinya yang mana yang paling penting dulu? Dan dosa yang paling besar itu syirik. Nah, Dia sering ziarah ke kubur-kubur wali untuk minta sesuatu. Dia juga merokok, dia juga melakukan segala macam lah. Kemudian dia laki-laki sebagai bapaknya atau adiknya atau kakaknya atau suami yang mana yang paling dulu yang dia lakukan yang paling besar dosanya syirik cegah dulu baru yang lainnya jadi jangan kadang-kadang ada juga dari semangat ya dari ikhwan dan akhwat yang lihat keluarganya umpamanya tidak pakai jilbab kemudian juga yang lakinya dia tidak berjenggot kemudian juga merokok atau yang lain dia ingin semuanya dilaksanakan dalam waktu sekejap Ya harus sabar dan bertahap. Makanya kita ketika mendakwakan kepada mereka dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, juga dengan ilmu, atau suruh dengarkan radio, hoja ini, atau diajak mereka ke pengajian. Kalau kita udah usaha maksimal dan kita juga jangan lupa dan tinggalkan doa, doa di waktu malam. Berdoa kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada sanak famili dan juga kepada keluarga yang kita dakwahkan ini agar mereka dapat hidayah. Kalau mereka nggak mau, bahkan mereka juga menolak, bahkan mencela, mencemooh. Tadi sudah saya jelaskan bahwa orang yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar harus berilmu, yang kedua lemah lembut, yang ketiga sabar. Harus sabar. Nabi juga dicela, dicaci maki. Nabi juga dikatakan oleh umatnya apa? Orang gila, tukang sihir, penyair, dan yang lainnya. Ini kita <clears throat> harus harus sabar dan kita akan dicoba oleh Allah tergantung daripada iman kita. Tapi tetap kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Kita harus sabar. Kata Nabi SAW, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala azahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Di sini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, Ibnu Abi Syaib dalam Musannaf dan yang lainnya. Jadi suruh kita untuk untuk sabar dalam berdakwah. Kalau soal celaan, cacian, makian, kau selayani. Mereka mencela kita seperti ninja, mencela kita umumnya seperti kau selayani. Nabi nggak pernah layani celaan orang, cacian makian orang, gelar-gelar yang jelek. Nabi tidak pernah layani. Sampaikan ini dengan ilmu dan sabar. Ya. Baik. Itu jawabannya. Eh, Jazakallah khairan atas eh, jawabannya. Kita angkat untuk uh, pertanyaan dari pesan singkat saja. ya. Nah, ada pertanyaan dari Pak Andri di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz apakah sesuatu yang e, ma'ruf bila kita memiliki bukti-bukti kesesatan dari seorang tokoh baik berupa rekaman video atau suara yang kemudian kita sebarkan melalui internet sebagai upaya amar ma'ruf nahi mungkar kita dan dengan harapan kaum muslimin mengetahui dan menjauhi kesesatan dari tokoh tersebut dengan konsekuensi tokoh uh, sesat tersebut akan menuntut balik secara hukum sebagai pencemaran nama baik terhadap pengedar rekamannya. Mohon uh, penjelasan dari hal ini. Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau kita <clears throat> melihat ya kemungkaran dan kemungkaran ini diambil gambarnya ya foto atau video <clears throat> itu enggak cukup dan tidak boleh juga kita sebarkan. Jadi ini juga termasuk orang itu dia nggak tahu bahwa itu mungkar karena nggak setiap orang yang melakukan kemungkaran buat tahu dia itu mungkar. Seperti saya jelaskan. Seperti orang-orang yang datang ke kuburan yang melakukan sebagian kaum muslimin bahkan bukan hanya orang awam bahkan yang melakukan juga dai, kiai, ustadz, habib dan yang lainnya yang melakukan perbuatan itu meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Mereka menganggap bahwa hal itu termasuk perbuatan yang syar'i menurut mereka. Bahwa itu dianggap bahwa oleh mereka termasuk perbuatan tawasul atau menghormati orang yang soleh atau yang lainnya. Padahal jelas itu menurut syariat itu mungkar. Kemungkar yang paling mungkar. Tapi mereka menganggap bahwa itu ma'ruf. Nah dalam hal ini nggak bisa disebarkan, nggak boleh. Kita harus datangi, menjelaskan dengan cara yang baik kepada mereka kalau yang seperti itu jelas mereka menganggap itu pencemaran nama baik, merobek kehormatan mereka. Karena mereka tidak tahu, nggak semua orang itu mereka memahami bahwa itu perbuatan syirik. Makanya juga dalam Islam menghukumi orang nggak bisa langsung dikafirkan. Karena belum tentu mereka juga tahu perbuatan itu adalah kafir atau musyrik keluar. Perbuatan yang syirik, perbuatan yang kufur, tapi orangnya belum tentu dia musyrik atau kafir keluar dari Islam. Maka perlu pada penjelasan perlu juga kepada pemahaman. Penjelasannya juga harus jelas benar sampai mereka paham. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas baginya petunjuk. Jelas baginya, paham dia petunjuk itu. وَيَتَّبِعْ غَرَسَ سَبِلُ Mengikuti jalan selain kaum mukminin. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهُ نَسِي جَهَنَّمَ kami biarkan <clears throat> dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam sesat mafirah dan neraka jahanam sulit kembali jadi mereka harus paham dulu sekarang orang mengambil gambar itu kemudian disebarkan nggak boleh dalam Islam tidak boleh dalam Islam seperti itu hatta dia berbuat maksiat jelas berduaan dengan perempuan umpamanya ada orang mengambil gambarnya tetap harus jelas kenapa dia dan itu nggak boleh menyebarkan yang seperti itu mereka lakukan nggak depan orang banyak. Maka harus jelaskan dulu dengan cara yang baik kepada mereka. Kemudian dia disuruh untuk bertaubat kepada Allah SWT. Jadi penyebaran-penyebaran yang seperti itu, itu bukan amar ma'ruf mungkar. Bahkan itu namanya menyebarkan kebodohan orang depan orang banyak. Menyebarkan nama baik dia, merusak nama baik dia, mencemarkan dan segala macam. Jadi yang seperti itu harus dijelaskan dulu kepada mereka dengan cara yang baik. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang ini. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah heran Ustaz atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz dari eh, Bapak eh, Jeffrey di Sumatera Utara yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, eh, bolehkah bagi kami untuk menyampaikan kebenaran yang biasa saya dengar dari para ustadz di radio ini E, namun saya tidak menghafal atau mengetahui secara detail hadis atau dalil yang e, menjadi rujukan atau menjadi dasar dari apa yang saya sampaikan atau kebenaran yang saya sampaikan. Demikian Ustaz. Iya. Kepada yang bertanya dan juga kepada kepada ikhwan dan akhwat yang mudah rahmati Allah SWT bahwa dalam masalah amar ma'ruf munkar masalah-masalah yang sudah jelas. Masalah sudah jelas. Hatta orang awam sudah jelas. Boleh dia menyampaikan. Meskipun dia tidak tahu dalilnya. Umpamanya begini. Seperti masalah tentang haramnya zina. Semua orang awam tahu. Dia nggak tahu ayatnya tentang larangan zina. Nggak tahu juga dalilnya. Boleh dia menyampaikan kepada temannya. Hati loh, kamu nggak boleh berbuat zina. Hukumnya dosa besar. Kamu nggak boleh minum khamar, hukumnya dosa besar. Umum sudah orang tahu semua itu boleh. atau meninggalkan sholat dosa besar. Dia nggak apa dalilnya, tapi dia menyampaikan ini umum, nggak ada masalah. Yang seperti itu. kata orang awam pun boleh menyampaikan karena apa? Sudah jelas, semua orang tahu tentang haramnya. Seperti haramnya narkoba, haramnya khamar, haramnya umpamanya zina dan yang lainnya. Haramnya durhaka pada orang tua, diingatkan ingatkan kepada anak-anak, kamu nggak boleh durhaka kepada orang tua, nggak boleh melawan orang tua. Sudah umum. Seperti itu. Tapi ada juga yang eh, masalah-masalah yang rinci. Yang rinci, yang sifatnya rinci. Tentang masalah kefiat sholat, cara sholat. Ini perlu dalil. Perlu penjelasan. Karena ada perbedaan-perbedaan antara ulama tentang masalah ini. Maka dia jangan menyampaikan, menegur orang, kecuali dengan dalil, kecuali dengan kekurangan, atau diserahkan kepada yang paham tentang masalah ini. ini juga harus hati-hati dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah. Ini kita mengajak orang sholat, nggak ada masalah menyuruh orang sholat. Tapi kaifiat sholat itu kita harus kaji dalilnya, keterangannya. Ada perbedaan-perbedaan di antara ulama supaya orang mendapatkan yang benar dan tidak salah paham tentang masalah ini. Jadi, eh, adapun secara umum dari tanpa dalil yang tadi saya jelaskan, adapun yang rinci-rinci tentang manasik haji, umroh itu harus orang yang paham tentang menjelaskannya. Gak bisa kita berfatwa, gak boleh kita orang bertanya kita jawab dan yang seperti ini kita serahkan kepada ahlinya. Kita harus berilmu, betul-betul berilmu, memahami benar supaya orang tidak tidak salah paham dan tidak sesat dengan penjelasan kita wallahu alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan Pak Zefri tadi menutup perjumpaan kita Ustaz di pagi ini. Mungkin ada kesimpulan akhir atau ada hal yang akan disampaikan di uh, penghujung acara kita silakan Ustaz. Ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tentang masalah uh, amar mungkar di poin yang ke-70 dari syar’i akidah ini saya jelaskan bahwa al-sunnah menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat Artinya harus ada ketentuan syariat. Nggak bisa yang mungkar itu langsung kita ingkari. Atau kita rubah dengan tangan kita justru yang akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Seperti disebutkan juga oleh para ulama. Banyak kemungkaran. Umpamanya kita melihat di Indonesia ini. Banyak sekali kemungkaran yang ada. Bahkan juga tidak terlaksananya hukum Islam juga termasuk kemungkaran. Dan yang lainnya kemungkaran-kemungkaran dibiarkannya kemaksiatan, kesyirikan. Ini kemungkaran. Tapi kita mengingkari dengan cara memberontak. Enggak dibolehkan. Makanya harus ada ketentuan syariat. Imam Ibn Qayyim pernah mengatakan di dalam kitabnya Alamul Waqi'in. Sesungguhnya Nabi SAW mensyariatkan kepada umatnya untuk mengingkari kemungkaran agar dengan pengingkarannya tercapailah perbuatan yang ma'ruf yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. SAW. Apabila mengingkari kemungkaran menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar daripadanya dan lebih dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak diperbolehkan untuk mengingkari kemungkaran itu meskipun Allah membenci dan memurkai pelakunya. Ini seperti mengingkari para raja dan pemimpin dengan cara memberontak kepada mereka karena hal itu adalah pokok dari setiap kejelekan dan fitnah sampai akhir masa. Jadi kita harus mengikuti syariat. Bagaimana ketentuan syariat dalam mengingkari kemungkaran supaya tidak menimbulkan saja seperti cara yang tadi disebutkan menyemarkan nama baik orang. Mereka berbuat kemungkaran menyemarkan nama baik. Ini tidak diperlukan syariat. Jadi harus ketentuan syariat yang dia harus paham supaya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Itu yang perlu saya sampaikan dan kita harus berilmu, kita harus sabar, lemah lembut, dan ada kemampuan, dan tanya kepada orang yang berilmu, supaya kita ini paham dalam melaksanakan amar mungkar, supaya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita di atas sunnah, dan Allah menunjuki kita di atas pemahaman yang benar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salat, dan memimpin kita di jalan yang lurus, siratul mustaqim, dan menetapkan hidayah kepada kita dan kita diberikan istiqamah di atas sunnah dan kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar sesuai dengan syariat ini.